Yang ada berapa? Empat sebab. Perkara itu kok menjadi samar. Yang pertama kilatul ilmi, yaitu apa? Sedikitnya, minimnya apa? Ilmu. Maka tadi sudah kita katakan, kalau orang itu ilmunya sedikit, maka semakin banyak perkara yang samar-samar. Karena orang yang ilmunya luas itu mengetahui banyak perkara, tidak sebagaimana orang yang tidak punya ilmu ilmu. Jadi kalau orang itu ilmunya sedikit ya semakin banyak perkara yang tidak jelas. Kemudian sebab yang kedua kilatul fahmi yaitu sedikit pemahaman. Pemahamannya apa? Sedikit. Artinya lemah. Pemahamannya itu kurang. Dia punya ilmu mungkin hafalannya banyak. Ya, tapi dia tidak apa? Tidak paham. Ada tidak? hafalannya masya allah ya kan tapi pemahamannya kurang ya yang ketiga ataksiru vita fitadabbur yaitu kurang dalam ceroboh dalam merenungkan yaitu kurang istilahnya kurang teliti kalau bahasa kita kurang apa kurang teliti sebab yang pertama apa sedikit ilmunya ilmunya sedikit Sebab yang kedua sedikit pemahamannya. Jadi pemahamannya yang kurang. Yang ketiga kurang teliti, kurang cermat. Jadi dia tidak mau capek-capek membahas, bertanya, mencari, ya, belajar enggak dia pokoknya ya kira-kira mana gitu. Jadi dia kurang teliti. Ini juga bahaya ya. Kemudian yang ketiga kata keempat ya kata beliau ini yang paling berbahaya yaitu su'ul qasdi yaitu niat yang buruk su'ul qasdi niat yang buruk jadi memang dia apa tidak punya niat kecuali apa dia mencari sesuatu yang bisa membenarkan apa pendapatnya saja jadi kalau menurut saya ini sudah menurut saya loh <laughs> kalau sudah menurut saya ini seperti ini, maka saya harus cari dalil yang membenarkan pendapat saya ya kan. Nah, seperti ini parah, ya, seperti ini ya. ya. Seperti ini namanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian juga disebutkan ya faedah dari hadis ini dari sudah kita singgung. Kata Syaikh min min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini hikmatullah azza wa jalla fi dzikril mustabahat yaitu hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perkara-perkara kok ada sih perkara-perkara itu yang samar-samar kok gak semuanya jelas gitu ya kan kok gak dibuat semuanya jelas haram yang yang haram itu semuanya jelas yang apa halal semuanya jelas enggak ada yang samar-samar kok kok dadak apa harusnya kok harus ada yang apa samar-samar itu buat apa sih gitu kan itu siapa yang menentukan itu mentakdirkan ini halal ini haram ini ada yang samar-samar Allah Subhanahu wa taala maka kita husnudzon ya kan tidak boleh orang itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala apa hikmahnya kata Syekh Semin hatta yatabayyana man kana harison ala talabil ilmi supaya jelas siapa orang-orang yang bersemangat apa menuntut ilmu waman laisa biharisin dan siapakah orang-orang yang tidak apa tidak semangat jadi kan kelihatan nanti ya mana yang semangat kalau yang semangat tuh pasti pengen tahu ya kan belajar masih belum tahu lagi belajar masih belum tahu lagi belajar terus belajar sampai kapan sampai mati ya Kemudian faedah yang berikutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annahu la yumkinu ayyakuna fi syariati ma la ya'lamuhun nasu Tidak mungkin ada dalam syariat Islam ini suatu perkara yang semua orang tidak tahu, ya, yang semua orang tidak tahu. Karena Islam ini sudah ditinggalkan Rasulullah SAW apa? Alal mahajjatil baydo di atas ajaran yang putih bersih lailuha karena haria ya, malamnya seperti siangnya. Jadi ajaran Islam ini sudah jelas, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Yang nggak jelas apa? Orangnya ya kan. Kadang orang itu tidak <laughs> paham ya kan. Sudah diulangi, sudah dijelaskan ini ayatnya, ini apa? Hadisnya, ini perkataan para ulama. Eh ternyata untuk menyambungkan antara ayat, hadis, perkataan ulama itu juga butuh mikir <laughs> ya kan? Makanya banyak orang yang tidak jelas, ya, artinya kurang paham. Karena untuk mengonekkan itu butuh kalau bahasa kita sekarang apa? Loadingnya lama, gitu. Gitu ya macam-macam manusia tadi. Ya, makanya di sini butuh orang itu harus sabar belajar ya. Memang belajar itu kadang bosan nih. <laughs> Kemudian yang kelima atau yang selanjutnya yaitu dorongan kata beliau al-hasu ala itiqab isyubuhat. Dorongan untuk apa? menjauhi perkara-perkara yang subhat. Tapi ini ada syaratnya kata Syekh Semin, lakin hadza masyrutun bima idza qama dalilu ala subhah. Kalau memang ada dasarnya ya. Kalau ada dasarnya perkara ini subhat baru dikatakan apa? Ya dijauhi. Tapi kalau nggak ada dasarnya itu namanya apa? Was-was, ya kan? Seperti misalnya orang lagi sholat, perasaannya ada sesuatu yang apa keluar <laughs> ya apa ya ya itulah nah, kalau masih perasaan tidak boleh apa tidak boleh dianggap oh cuma perasaan tapi kalau sudah terdengar suara ya kan nah, sudah jelas atau tercium bau nah itu baru silakan ya, tapi kalau masih perasaan tidak usah diperdulikan itu artinya subhat yang tidak ada apanya dalilnya jadi subhat juga butuh dalil ya jika orang itu berhati-hati tapi tidak pakai dasar itu namanya was-was, itu namanya ta'amuk, itu mempersulit, mempersusah. Ya. Baik. Kemudian juga faedah dari hadis ini dikatakan oleh Syaimin wa min fawaidi hadzal hadis saddu di antara faedah hadisnya apa menutup segala celah keburukan apa menutup segala celah apa? celah keburukan setiap celah yang mengantarkan kepada suatu yang haram maka wajib dia apa ditutup supaya orang tidak terjerumus dalam perkara yang haram Nah, apakah ada dalilnya ini menutup celah keharaman? Ada. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 108. Surat apa? Al-An'am ayat 108. Memang kalau ngomong itu kayaknya enak ya, tapi kalau sudah nyarat itu susah ya. Ini mau yang dicatat yang ya, <laughs> mana mikirnya. Ya, saya kasih tahu Al-An'am 108 nanti bisa dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Janganlah kalian apa? mencela. Mencela siapa? Alladzina yad'una min dunillah, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi di sini Allah melarang kita umat Islam dari apa? mencela siapa? sesembahan-sesembahan selain Allah seperti apa? lata uzamanat dan seterusnya kan kalau di sini ya nyidoro itu ya kan tidak boleh mencela mereka pak fayasubbullaha adwan bighairi ilmin karena kalau kita mencela sesembahan orang musyrikin maka orang musyrikin akan membalas yaitu mencela siapa Allah Subhanahu wa taala Aduan sebagai bentuk permusuhan tanpa ilmu ya maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh mencela sesembahan orang musyrikin. Walaupun mencela sesembahan orang musyrikin boleh tidak? Boleh dan hak karena memang sesembahan orang musyrik itu tidak boleh disembah. Tapi karena sesuatu yang benar ini kalau dilakukan menyebabkan sesuatu yang apa? haram, maka hukumnya apa? Tidak boleh. Walaupun sesuatu itu benar, tapi kalau buntut-buntutnya, belakang-belakangnya itu menjerumuskan pada yang haram, maka ini hukumnya apa? Tidak boleh. Itu namanya apa? Saddu dari'ah. Mencegah segala jalan, celah, sarana yang menuju apa? Suatu yang diharamkan. Ini banyak sekali ya perkara-perkara yang berkaitan dengan ini. Kemudian juga faedah yang penting dari sini kata Syekh Semin anal madaro fi salahi wal fasadi alal qalbi yang menjadi poros kebaikan dan kerusakan seorang yaitu terletak pada apanya? hatinya. Idza salah salahal jasadu kulluhu. Jika seorang itu hatinya baik, seluruh tubuhnya amalannya menjadi baik. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau misalnya hatinya itu rusak ya. Hatinya apa? rusak maka seluruh tubuh ya, amalannya menjadi rusak. Kemudian beliau katakan wa yatafarra'u ala hadhihi al annahu yajibul inayatu bil qalbi aktsaru minal inayati bi amalil jawari. Ya, ini faedah penting ya, nanti kita akan tambahkan dari Imam Bercabang dari faedah ini bahwasanya intinya seorang itu baik tidaknya itu dari mana? Sumbernya dari hatinya, maka kata saya Semin wajib hukumnya apa? Memperhatikan masalah hati lebih banyak daripada memperhatikan amalan-amalan apa? Anggota badan. Ya, saya ulangi. Bercabang dari faedah ini menunjukkan apa? Wajibnya memperhatikan masalah hati, urusan hati itu lebih banyak daripada memperhatikan amalan anggota badan. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana kita sih kalau mau sholat, mau wudhu, mau puasa dan seterusnya, mau haji ya, maka lebih penting lagi adalah memperhatikan apa amalan-amalan hati. Bahkan disebutkan ya oleh Imam eh, An Nawawi ya, masalah. atau Imam Ibnu Daqiqil Id beliau katakan penyakit hati itu saking banyaknya kurang lebih sampai 40 kalau Sampai ada 40 penyakit hati. Ya sampai ada buku khusus yang membahas tentang apa? Amradul Qulub yaitu ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi memperhatikan masalah hati ini kata beliau harus lebih besar daripada perhatian terhadap amal anggota badan. Mengapa? Li'annal qalba alaihi madarul a'mal. Sesungguhnya hati itu adalah poros apa? Amalan. Wal qalbu huwa alladhi yumtahanu alaihi al-insanu yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat nanti yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira fil kubur?" Apakah dia tidak mengetahui ketika apa? dibangkitkan, dikeluarkan apa yang ada dalam kubur. Wa hussila ma sudur dan dikeluarkan apa yang ada dalam dada. Apa yang ada dalam dada? Itu amalan-amalan hati. Itu nanti yang akan dinilai di mana? Di akhirat. Kalau sekarang kita di dunia mungkin kita bisa tambahkan oh kita ini orang soleh, kita ini penampilannya seperti orang seperti orang ngaji seperti Baru seperti aja. Seperti orang haji, ya, seperti orang soleh, seperti seperti seperti seperti itu di mana? Di dunia. Nanti di akhirat, nah ketahuan tuh, ternyata kamu itu hatinya seperti ini, ya. Jelas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir." Sesungguhnya Allah itu mampu mengembalikan manusia dari kematiannya dihidupkan lagi. Ya. Yaumatu belas Sarohir yaitu pada hari ditampakkan, yaitu diuji apa? sarair, apa-apa yang ada dalam hati. Ya, di sini pentingnya. Kalau sekarang mungkin tidak kelihatan ya kan, mana orang yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Semuanya ngaji, semuanya beramal, semuanya beribadah. Tidak ketahuan. Nanti di akhirat akan ketahuan. Fatahhir qalbaka minasyirki. Maka kata Syekh Semin, oleh sebab itu apa? Bersihkanlah hatimu dari apa? Syirik syirik ini sangat apa? Samar ya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat apa? Asyirku fi hadhihi hadhil ummah akhfa min bin namli. Kesyirikan di tengah umat ini lebih samar daripada apa? Bekas rayapan seekor semut. Seekor semut merayap. Di mana? Di atas batu. Nah, batu itu apa? Keras ya kan? Semut merayap di atas batu. Gimana jejaknya? Susah ya kan? Nah, hati, e, syirik itu seperti itu. Afa min dari bin amri. Wal bid'ai bersihkan hatimu dari bid'ah bid'ah wal hikdi dan juga kedengkian kepada sesama muslim ya. Wal bagdo dan ke permusuhan ya. Dan lain sebagainya akhlak-akhlak dan akidah-akidah yang bertentangan dengan apa? syariah. Pada berikutnya saya ingin katakan dalam hadis ini terkandung bantahan bagi para ahli maksiat, para pelaku maksiat. Ketika mereka dilarang dari berbuat maksiat, mereka mengatakan apa? Nah, ini namanya orang berdalil ya. Dia katakan apa? Ataqwa hahuna dia katakan. Dia kutip apa? Hadis Nabi. Takwa itu letaknya di mana? Mas, takwa itu di sini, Mas, gitu. Ataqwa hahuna katanya. Padahal dia berbuat apa? Maksiat. Maka ini namanya bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Ya. Kenapa? Kita jawab kalau memang yang ada di situ mas, <laughs> kalau yang ada di dalam itu baik, ini saya lah Anggota badannya juga beramal baik. Gitu. Tapi kalau ternyata yang di luar berbuat maksiat ya berarti dalamnya juga maksiat. Jelas ya? Baik. Kita akan tambahkan sedikit dari Imam Ibn Rajab yaitu mengenai hadis ala wa inna fil jasadi mudghatan tadi idza salat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ya. apa kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah beliau katakan fihi isyaratun dalam hadis ini terkandung isyarat ila anna salaha harakatil abdi bi jawarihi ya beliau katakan apa bahwasanya baiknya gerak-gerik seorang hamba dengan anggota tubuhnya ya. Orang itu akan baik gerak-geriknya, ya ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya dengan anggota badannya wa istina buhu al muharramati dan sejauh mana dia itu mau menjauhi perkara yang diharamkan ya wa uhu li subuhati dan sejauh mana dia itu mau menjauhi perkara-perkara yang samar-samar tadi ya Orang itu ucapannya akan baik, gerakannya akan baik, tingkah lakunya baik, menjauhi perkara yang haram, menjauhi yang subhat. Apa yang menjadi apa namanya? Intinya bihasabi solahi harokati qalbihi. Kata Ibnu Rajab, yaitu sesuai dengan baiknya gerak-gerik apanya? hatinya. Bihasabi solahi harokati qalbihi. Jadi orang itu akan baik ucapannya, perbuatannya, dengan anggota badannya, dia meninggalkan yang haram, ya. Dia menjauhi perkara-perkara yang subuhat, itu semuanya bergantung pada apa? Gerak-gerik apanya? Hatinya. Makanya di sini Rasulullah SAW mengakhiri ya di sini dengan mengingatkan tentang kuncinya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal Supaya orang itu ingat bahwasanya dia tidak akan bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menjauhi perkara yang subhat kecuali sebelum dia apa membersihkan hatinya. Membenarkan gerak-gerik hatinya. Fa idza kana qalbuhu saliman kata Ibnu Rajab. Kalau orang itu hatinya selamat, hatinya bersih, Bagaimana hati yang bersih itu beliau katakan laisa fihi illa mahabbatullah. Tidak ada di dalam hatinya kecuali apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau dalam hatinya sudah terkan, terdalap, terdapat apa? tertanam rasa cinta kepada Allah, maka apapun akan dia apa? dilaksanakan demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatu ma yuhibbuhullah dan dalam hatinya ada kecintaan kepada apa-apa yang Allah cintai. Wa khasyatuhu wa khasyatul wuqu'i fi ma yakrahuhu dan dia khawatir, dia takut terjerumus dalam apa yang dibenci Allah. Ya, kata Ibnu Rajab, jika orang itu hatinya bersih, tidak ada dalam hatinya kecuali kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada apa-apa yang Allah cintai, dan rasa takut terjerumus dalam apa yang Allah benci ya, karena agama itu intinya apa agama itu intinya adalah cinta dan benci seorang dikatakan muslim seorang dikatakan mukmin imannya sempurna kalau dia mencintai apa-apa yang Allah cintai dan dia membenci apa-apa yang Allah benci itulah ibadah Tidaklah seorang dikatakan itu beribadah kepada Allah kalau dia mencintai apa yang Allah benci atau dia membenci apa yang Allah cintai. Ini namanya bukan hamba. Itu namanya pembangkang ya kan. Kalau orang mencintai, antum punya kekasih misalnya kan. Ini sudah punya istri ya. Misalnya punya istri, istrinya suka ini. Oh, istrinya suka makan apa? Sambal misalnya. Oh, ternyata suaminya tidak suka sambel. Namanya kekasih itu apa? Mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya ya kan? Itu namanya cinta. Bukanlah dikatakan kekasih kalau dia membenci apa yang dicintai oleh kekasihnya ya kan? Maka kalau orang mengatakan dia cinta kepada Allah, maka dia harus mencintai apa-apa yang Allah cintai. Sekarang kalau ada orang ngaku Islam, ya kan? Mencintai Islam, tapi dia membenci para sahabat ya kan Islam bukan <laughs> orang mengaku Islam tapi membenci apa para sahabat ini bukan muslim ya. karena para sahabat itu yang menyampaikan Islam kepada kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. jadi aneh kalau ada orang aku Islam tapi membenci sahabat maka kalau orang itu dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, ya, kecintaan kepada apa yang Allah cintai, dia takut terjerumus dalam apa yang dibenci Allah, saluhat harakatul jawarihi kuliha akuluha. Maka akan baiklah seluruh gerak-gerik anggota badannya. Wa nasa'an dzalika istinabul muharramat dan dari situlah akan muncul orang itu apa? mau meninggalkan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan semuanya. Jadi intinya kalau orang itu hatinya baik, dia akan apa? Rela meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan. Wa tawaffi atau tawakkili subuhat dan dia akan menjauhi perkara yang subuhat. Kenapa? Karena dia khawatir terjerumus dalam keharaman. Sebaliknya kata beliau, wa in kanal qalbu ya, supaya jelas kasih gambaran sebaliknya. Kalau orang itu hatinya sudah rusak, Qad istaula alaihi ittiba'ul hawa yang berkuasa di hatinya bukan lagi kecintaan kepada Allah, bukan kecintaan kepada apa yang Allah cintai, tapi yang berkuasa yang menjajah hatinya adalah apa? Mengikuti hawa nafsu. Wa talabu ma yuhibbuhu dan dia itu isinya hanya ingin mencari apa yang dia inginkan. Yaitu hawa nafsunya. Walau Allah, walaupun hal itu dibenci oleh Allah, dia tidak peduli. Pokoknya apa yang saya inginkan harus terwujud walaupun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu apa? Fasadat harokatul jawarihi kulliha. Kalau orang sudah seperti itu, maka seluruh gerak-gerik anggota badannya kan rusak semuanya. Wan ba'athat ila kullil ma'asi wal mustabahat. Kalau orang sudah seperti itu hatinya, dalam hatinya yang berkuasa adalah hawa nafsu, maka dia akan tergerak dan mudah sekali untuk melakukan segala macam bentuk apa? maksiat dan perkara-perkara yang apa? samar-samar tadi. Karena dia selalu mengikuti apa? keinginan hawa nafsunya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama al-qalbu malikun, hati itu adalah raja. Kemudian juga dikatakan waharokatul harakatul jasadi tabi'atun li harakatil qalbi wa iradatihi ya. Gerak-gerik jasad itu mengikuti gerak-gerik hati dan kehendaknya. Fa in kanat harakatuhu wa iradatuhu lillah. Kalau hati itu bergerak dan berkehendak karena Allah Subhanahu wa taala semata. Faqad salaha wa salahat harakatul jasadi kullihi. Maka hatinya menjadi baik dan seluruh anggota badannya pun bergerak untuk kebaikan. Wa in kanat harakatul qalbi wa iradatuhu li ghairillah. Dan apabila gerak-gerik hatinya dan kehendaknya adalah untuk selain Allah, fasada maka hati itu akan rusak wa fasadat harakatul jasadi dan akan rusaklah seluruh gerak-gerik apa? tubuhnya bihas bihasabi fasadi harakatil qalbi sesuai dengan rusaknya gerak-gerik apanya? hatinya. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusyriku bihi syai'an", ya kan? Surat apa itu? Anis ayat 36 ada di kitab tauhid ya kan? Diriwayatkan oleh Allah dari Mujahid apa makna wala tusyriku bi syai'an? Jangan mempersekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Ditafsirkan oleh Mujahid, beliau katakan apa? La tuhibbu ghairi. Apa maknanya? Janganlah kalian mencintai selain diri. Selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kesirikan di alam dunia ini asalnya adalah syirik dalam masalah al-mahabbah sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya kalau orang itu mencintai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan hancur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah katakanlah jika kalian mengaku mencintai Allah maka ikutilah aku yaitu siapa Rasulullah SAW apa faedahnya yuhibbukumullah Allah akan mencintai kalian wa yakfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Suatu ketika Zunun al-Misri pernah ditanya pernah ditanya oleh seorang ya apa pertanyaannya? Mata uhibbu rabbi. Ada seorang bertanya, "Wahai Zunun mata uhibbu rabbi?" Kapankah saya itu bisa dikatakan saya telah mencintai Robku? Kapan saya bisa dikatakan saya sudah mencintai siapa? Rob. Apa kata Gunun? Dia katakan, "Idza kana ma indaka amru minas sabri." Seorang dikatakan mencintai Allah idza kana apabila apa? Apa-apa yang Allah benci itu lebih pahit bagimu daripada sabar. Idza kana ma yubghidhu indaka amarru minasabri. Segala sesuatu yang Allah benci itu bagi dirinya apa? Lebih pahit, lebih berat daripada harus bersabar. Jadi dia milih apa? Kalau orang mencintai Allah, mana yang dia pilih? Melakukan apa yang Allah benci atau sabar? Kalau orang mencintai Allah, dikatakan apa? Idza nama ma yubghidhu indaka amarru minasabri. Apa yang Allah benci itu lebih pahit, lebih berat bagimu daripada apa? Sabar. Apa yang Allah benci terasa lebih berat, lebih pahit, lebih menyakitkan daripada apa? Sabar. Sabar itu berat tidak? Berat. Ya kan? Sabar itu berat, memang berat. Tapi kalau orang mencintai Allah, maka semua yang Allah benci itu lebih berat baginya daripada apa? Sabar. Maka dia milih apa? Sabar. Dikatakan oleh Bishr bin Sari, Sari, ya. salah seorang uh, gurunya yang Bukhari. Beliau katakan laisa min a'lamil hubbi antuhibba ma habibuka. Bukanlah termasuk tanda kecintaan kalau kamu mencintai apa yang dibenci oleh kekasihmu. Laisa min a'lamil hubbi an tuhibba ma yabghidhu habibuka. Bukanlah termasuk tanda cinta. Kalau kamu katakan cinta Allah sementara kamu membenci apa yang kamu membenci apa yang dia cintai. Atau kamu mencintai apa yang dia benci. Kemudian dikatakan juga oleh Abu Yakub, beliau katakan kullu man idda'a mahabbatallah, setiap orang yang mendakwa mengaku mencintai Allah dia mengaku, mengakunya apa? Orang kan suka mengaku-ngaku ya kan? Orang aku saya ini cinta Allah, kami ini cinta Allah. Walam yuwafiqillah sementara dia tidak sesuai dengan kehendak Allah fi amrihi dalam perintahnya fada'wahu batilun. Maka pengakuannya itu apa? Batil. Ya, pengakuannya apa? batil. Jadi kalau orang cuma suka mengaku-ngaku oh, saya ini cinta Allah, saya cinta Islam, sementara dia tidak mengikuti ya, perintah Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia bukanlah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah betapa pentingnya seorang muslim itu untuk apa? menjaga hatinya dari segala sesuatu yang merusak amalannya. Makanya dalam hadis ini dalam hadis arba'in hadis yang pertama tentang apa? Tentang niat. Ya. Dan ini tidak bisa dipisahkan amal apapun yang kita lakukan maka masalah niat ini harus selalu kita apa? perhatikan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Syekh Saimin, perhatian kita kepada amalan hati itu harus lebih besar daripada perhatian kita kepada amal apa? anggota badan. Karena tidak ada di dunia ini yang yang lebih berat daripada apa? ikhlas ya azu syai'in fid dunya al-ikhlas ya kata salah seorang ulama salaf. Perkara yang paling berat di dunia ini apa? Ikhlas. Kalau bersedekah berat apa mudah? Kalau punya harta mudah, punya duit. Gak punya harta itu baru susah. Ya sedekahnya dengan yang lain. Tapi yang lebih susah itu adalah membuat apa yang kita lakukan itu apa? Ikhlas. Ya. Makanya dikatakan al-ikhlasu azizun. Ikhlas itu berat atau jarang. Banyak orang beramal tapi tidak ikhlas ya. Padahal ikhlas itu adalah kunci seorang itu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la faumalun malun wala banun illa man atallaha salim." Pada hari kiamat nanti ya tidak bermanfaat harta, keturunan ya kecuali dengan hati yang selamat. Ya. Dan ini perkara-perkara yang sangat penting. Kalau tidak percaya, antum lihat dakwah Rasulullah SAW di Mekah berapa tahun? Tadi berapa tahun? 13 <laughs> tahun. Ya kan? Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah masalah apa? Akidah. Belum ada. Ayo kita tegakkan khilafah. <laughs> Ada dulu ya. Atau kita tegakkan daulah atau tegakkan hudud apa pencuri potong tangan pesina, dirajam itu Rasulullah karena memang masalah hati ini bukan masalah yang ringan apalagi hati yang dirubah ini yang diperbaiki ini banyak orang jutaan bahkan mungkin miliaran ya kan tidak mungkin Rasulullah SAW yang orang dai yang paling baik saja para sahabat murid yang paling baik butuh waktu sedemikian lama ya kan apalagi orang seperti kita jadi kalau ada orang sekarang teriak-teriak apa namanya sedikit-sedikit apa? Kalau begitu mari sekarang kita tegakkan khilafah. Ya. ya, ya itu seruan bagus, tapi masalahnya siapa yang mau menegakkan itu? Orang ini hati-hatinya sudah penuh dengan kecintaan kepada maksiat ya kan. Orang hatinya sudah ibaratnya kalau disuruh meninggalkan riba itu ibaratnya meninggalkan apa? Ruh ya kan. Wah kalau saya kalau nggak riba gimana mas saya hidup gitu kan. Gitu. Jadi maka yang harus diperbaiki dari masyarakat ini apa? Hatinya. Dan memperbaiki masalah kita ini bukan sederhana, harus dibacakan ayat, harus dibacakan hadis, harus dibacakan keterangan para ulama. Ya, kalau kita mau mengikuti perkataan orang zaman sekarang, orang zaman sekarang ya ya seperti itu. Ya, tidak jelas tadi kan. Orang itu semakin sedikit ilmunya, semakin banyak yang tidak jelas. Masalahnya orang itu kadang yang tidak jelas itu dijadikan apa? pedoman terus disebar-sebarkan ya kan kalau perlu pakai duit yang banyak ya kan kalau perlu pakai kampanye <laughs> padahal itu tidak jelas ya kan sekarang bukti sederhana demokrasi ya kan demokrasi itu jelas <laughs> jelas tidak jelas buktinya kalau demokrasi itu memang berhasil ya tentunya konflik di Suriah itu dari dulu sudah selesai ya. karena apa demokrasi itu artinya apa kedaulatan di tangan rakyat ya kan. Nah sekarang rakyatnya sudah tidak suka pemimpinnya, <laughs> semuanya berontak itu kan. Kok nggak turun-turun pemimpinnya? Ya, harusnya kan kalau dia itu pakai demokrasi ya sudah selesai. Berarti itu tidak pakai apa? Demokrasi. Demokrasi itu palsu. Ya. Tapi untuk nyadarkan orang ke situ itu butuh waktu lama ya. Tapi kita tidak juga seperti sebagian orang yang seperti apa tadi yang suka mengkafirkan pemerintah tidak seperti itu ya. bukan seperti itu caranya ya jadi memang kayak butuh waktu ya. kita ini baratnya masyarakat kita ini sudah ya tadi karena sedikit ilmunya sedikit apa ya apa tadi sedikit ilmu sedikit pemahaman apalagi tadi kurang teliti apalagi ada yang niatnya jelek ya kan nah, akhirnya semuanya jadi tidak jelas padahal sudah jelas ya kan Misalnya apa? Wanita tidak boleh jadi pemimpin, ya kan? Sudah jelas. Hadisnya la yafdal qaumun walau amrahum imra'atan. Eh ternyata ada juga orang katakan, oh, itu zaman dulu katanya." Oh, dia nggak pernah belajar bahasa Arab kali ya. <laughs> ya, saya kira itu aja ya mungkin yang bisa kita sampaikan, tidak bisa lama. Nah, juga saya nggak ada persiapan <laughs> banyak. Ya mungkin insya Allah kita lanjutkan lagi untuk pelajarannya hari Sabtu. Ya. Saya harapkan e, karena ini juga pelajaran ya. Alhamdulillah antum juga sudah ujian, sebagian juga sudah diperiksa. E, untuk yang sudah e, ada nilainya itu pelajaran tauhid, tapi nggak tahu mungkin dibagikan kapan. Jadi secara umum ya kita lihat apa namanya? Ya alhamdulillah banyak yang nilainya bagus ya walaupun ada yang nilainya kurang bagus ya mungkin ya saya khusnudan mungkin ya karena yang ngoreksi mungkin kurang teliti <laughs> itu sebab utamanya mungkin yang ngoreksi kurang teliti karena terlalu banyak jadi kadang mas, harus teliti itu juga capek juga atau mungkin yang ngerjakan juga kurang teliti <laughs> jadi ya semuanya maklum lah ya tapi intinya kita di sini masih sama-sama belajar ya kita usahakan ya alhamdulillah kan kalau untuk misalnya mau minta rekaman dari panitia juga ada rekaman kalau misalnya nggak sempat minta ke panitia di internet juga insya Allah ada yang upload walaupun belum selesai semuanya. Tapi intinya kita di sini berusaha ya, benar-benar kita pengen belajar ya. Adapun misalnya sekarang misalnya kok kadang ustadznya apa nggak bisa hadir kemudian digantikan ya ini ya satu hal yang tidak bisa kita hindari ya karena ya namanya musibah ya kan mungkin ustadz apa ada halangan dan seterusnya ya kita harap antum memaklumi ya. Walaupun mungkin kalau dilihat dari sisi jumlahnya ini ya. <laughs> kalau dulu kayaknya awal-awal berapa orang? 80 atau 100 sekarang tinggal berapa ini? <laughs> ya, biasa seperti itu. Tapi saya harapkan ya yang seperti ini jangan sampai menyurutkan semangat kita dalam apa? belajar. Ya. Jangan sampai apa? Karena kita harus kembalikan kita di sini niatnya apa toh? Mau belajar. Ya adapun misalnya gurunya kurang jelas atau mungkin sarananya di mahat ini kurang apa kurang lengkap atau apa mungkin antum pengen buat saya itu kalau belajar buat pakai meja misalnya kan kalau di sekolah kan pakai meja di kampus juga pakai meja kan minimal ada kursi kalau di sini masa mau taruh kursi ya enggak oh mungkin pakai meja ya nanti coba kita pikirkan mungkin pengurusnya untuk meja apa gitu, biar lebih khusyuk ya belajarnya ya khusyuk belajar atau <laughs> ya intinya kita akan usahakan ya intinya mudah-mudahan nanti ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kegiatan belajar kita ini memang fokus ya. Saya sedikit kasih perbandingan saja ya. Kalau kita lihat majelis para ulama itu masya Allah ya barokahnya. Kenapa? Karena yang pertama yang isi siapa? Ulama, <laughs> jelas. Orangnya itu sudah jelas ya. Bukan seperti saya, jelas orangnya. Yang kedua apa? Yang kedua yang belajar juga jelas. <laughs> Artinya jelas-jelas penuntut ilmu orang yang mau belajar gitu kan. Yang ketiga apa? Ya mereka punya kesungguhan. Di antara kesungguhannya apa misalnya para ulama itu ya seperti buku-bukunya Syekh Semin itu kan yang menulis siapa? Murid-muridnya. Jadi bukan Syekh Semin, Syekh Semin hanya ceramah kebanyakannya ya. Ceramah ya karena isinya ilmu ya kan. Maka yang belajar juga pengen nyatat sampai transkrip ya kan. Di apa istilahnya? Ditulis ya. Jadilah apa? buku. Itu para ulama ya. Maka nah, kalau kita mau seperti itu ya berarti belajarnya harus apa? Ya serius ya, tidak bisa apa namanya eh, istilahnya cuma setengah-setengah ya, setengah tidur, setengah <laughs> setengah belajar ini tidak bisa ya. Ya kita harus ya kalau misalnya ngantuk ya sudah pergi ke apa? kamar mandi atau tempat wudhu ya, cuci muka ya kan. Kalau yang di depan ini kayaknya nggak bisa ngantuk <laughs> ngomong ya kan. Nah, kalau yang di, di ini biasanya kadang ngantuk ya wajar itu. Ya, jadi saya harapkan ya itu tadi. Sebenarnya yang paling berperan di sini itu santrinya ya. Kalau meskipun ustadznya itu masya Allah ya kan mungkin istilahnya apa semangat, kemudian penyampaian juga bagus, tapi kalau santrinya juga ya apa kadang ya punya buku tapi tidak buat nyatat ya kan <laughs> punya nggak buku ada kan ya mbok ya beli gitu loh ya buku tulis sama apa gitu. Kadang kenapa? Karena kadang kalau ustaznya salah kan bisa dikoreksi. Ustaz ini kemarin catatan saya gini, antum salah. Oh iya saya. Nanti ustaznya ralat ya kan. Jadi tolong ya kalau apa namanya? Saya harapkan majelis yang ada di sini itu bukan hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga bagi yang lain ya. Banyak ya kalau kita lihat para ulama seperti itu. Kadang yang ngoreksi itu muridnya ya jadi misalnya antum punya bacaan, misalnya ini eh, saya punya keterangan seperti ini, ah, kira-kira tepat apa tidak atau bisa ditambahkan nanti bisa dibagikan atau di apa namanya di share kepada yang lain. Ya. Baik, ya, dan paling penting tadi yang masalah yang kita ingatkan itu masalah ikhlas tadi ya. Ini sangat penting sekali jangan sampai kita menuntut ilmu ini atau beramal ya karena tujuan-tujuan yang tidak benar. Ya, saya kira itu saja karena saya juga tidak bisa menyampaikan apa-apa mudah-mudahan bermanfaat <clears throat> mohon maaf banyak kurangnya kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Thank you.